Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Sobat Muda Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uh, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa kembali bertemu dalam kajian remaja dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bisa uh, terus memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupakan juga untuk terus uh, membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan istighfar, dengan uh, alhamdulillah, dengan bertahmid, dengan bertasbih, dengan bertahlil dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah mengatakan Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kathiran Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kathiran Beruntunglah orang yang menjumpai kata istighfar yang banyak dalam catatan harian atau catatan buku nanti yang akan dia berikan, yang akan diberikan dan akan disampaikan eh, kepada dia, yang akan dibukakan kepada dia buku catatan amalannya sendiri pada yaumul kiamah nanti. Beruntunglah mereka yang banyak istighfarnya. Maka jangan lalai kita dari mengucapkan e, berzikir dan mengatakan kata-kata yang baik. Sebab nausim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada <clears throat> siang hari ini kita insya Allah akan membahas sebuah pembahasan kata yang sering keluar dari lisan kita kalau janjian sama orang, kalau kita mau ketemu sama orang, kalau kita bikin janji mau bayar utang, mau macem-macem, kadang-kadang kita ngomong insya Allah, ya insya Allah ya nanti kita ketemu uh, besok deh jam 8 insya Allah, nanti utangnya insya Allah dibayar sebulan lagi insya Allah, dan lain-lain sebagainya. Kita sering mengucapkan hal tersebut dan insya Allah ini bukanlah sekedar pemanis buatan ya kalau kata Mas Ilham tadi pemanis buatan pemanis bibir ya bagaimana agar eh, orang-orang e, percaya dengan kita dan lain sebagainya bukan tapi justru insya Allah ini adalah sebuah kalimat yang barokah yang kita berharap dengan kata insya Allah ini bukan justru untuk melanggar janji kita bukan justru untuk e, pergi dari kewajiban kita tapi justru agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk senantiasa mendapatkan e, petunjuknya agar kita bisa melaksanakan janji yang sudah kita buat tersebut pada kawan kita, pada saudara kita, pada teman kita dan lain sebagainya. Karena seringnya kalau udah disebut insya Allah udah, kalau udah dibilang insya Allah itu ya bahkan mungkin ada ada gambaran seperti itu yang banyak terjadi di kaum muslimin. Kalau udah disebut insya Allah ya udah nggak bakal jadi itu barangnya nggak bakal nggak bakal selesai nggak bakal kelar ah udah insya Allah padahal tidaklah demikian ya maka kita perlu menyadari kata insya Allah adalah e, sebuah kalimat sebuah kata yang justru kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segala janji yang kita buat segala hal-hal yang e, kita laksanakan ya Allah Subhanahu Wa Taala membantu untuk merealisasikan dan mewujudkannya sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, terkait dengan hal ini, dengan kata insyaallah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala firman dalam uh, surat Al-Kahfi, surat yang kita baca senantiasa kita baca pada setiap hari apa? hari Jumat. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman di dalamnya, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qadan." illa ayyasha Allah. Dan janganlah engkau mengatakan sesuatu ini fa'ilun dzalika ghadan. Sungguhnya aku akan melaksanakannya, akan melakukannya besok. Illa ayyasha Allah. Kecuali engkau mengatakan insya Allah. Nah, ini eh, teguran dari Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini ayat ini terkait dengan eh, apa namanya? dengan diturunkannya atau asbabun nuzul surat Al-Kahfi ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu uh, radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan <clears throat> ketika uh, kaum Quraisy mengutus utusannya ya, yaitu an Nawar bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'id ke pendeta-pendeta Yahudi yang ada di Madinah. Di Al-Kahfi ini di antara surat Makiyah yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya, ketika Rasulullah di Mekah, orang-orang musyrikin Quraisy mengutus utusan ke Madinah untuk bertemu dengan pendeta-pendeta Yahudi di sana dan mengabarkan ini ada orang mengaku sebagai nabi dan kalian wahai pendeta-pendeta Yahudi itu lebih paham tentang kitab daripada kami ya orang-orang Yahudi jelas orang di Mekah waktu itu orang-orang musyrik ya orang-orang musyrik yang e, sudah menyembah berhala dan lain sebagainya. Adapun di Madinah yang tinggal pada waktu itu orang-orang banyak masih banyak orang-orang Yahudi ya yang mereka masih sebagiannya masih menjalankan ajaran Nabi Nabi Isa alaihissalam sebelum Rasulullah SAW datang. Dan orang-orang Quraisy ini menanyakan apakah benar demikian dan bagaimana eh, apa namanya bagaimana kami mengetesnya kata orang-orang musyrikin Mekah ini kemudian kata orang-orang Yahudi saluhu an salasin tanya kepada Muhammad itu tanya kepada dia tentang tiga perkara fa'in akhbarakum bihinna fahuwa nabiyyun mursalun jika orang itu memberi kabar tentang engkau tentang tiga cerita itu fahuwa nabiyun mursalun. Nah, jadi cara ngetesnya tanyakan tentang tiga perkara. Kalau dia benar, dia ngasih jawaban tentang tiga tiga perkara itu, maka dia benar-benar seorang nabi yang diutus. Wa illam yaf'al tapi kalau tidak dia tidak bisa menjawabnya, farrajul matqul, maka dia orang yang sedang mengigau, orang gila. Farru fihi ra'yukum. Ya, jauhkanlah diri kalian dari orang itu. Apa yang ditanya? Apa yang ditanya oleh apa yang menjadi uh, apa namanya? tes wawancara. Wah, tes wawancaranya orang-orang Yahudi ini kepada Rasulullah SAW saluhu an fatayatin zahabu fid dahril awal maka namin amrihim. Tanyakan kepadanya tentang para pemuda yang pergi dari kotanya. Fa'innahum fa'innahum qad kana lahum sya'nun ajib ada cerita yang menakjubkan tentang cerita para pemuda ini yaitu kisah Ashabul Kahfi. Wasalluhu an rajulin tawafin balaghal masyariq al-ardi wa magharibaha. Dan kemudian tanyalah tentang seorang laki-laki tawafin yang laki-laki itu senang berusuhan, ya, senang muter-muter, senang apa? Uh, yang mengitari dunia balaghal masyariq al-ardi wa magharibaha sampai ke masyariqal ardi wa magharibaha sampai ke bagian berusuan sampai ke bumi bagian timur dan bagian baratnya makana makana nabauhu apa ceritanya tanyakan tentang dua itu kemudian yang ketiga wasaluhu anir ruh mahwa tanyakan kepada Muhammad tentang ruh apa itu ruh apa itu ruh kemudian kembalilah utusan kaum musyrikin tadi ke Madinah e, ke Mekah kemudian sebagaimana sarannya orang-orang Yahudi tadi bertanyalah mereka tentang ketiga hal ini tentang kisah pemuda yang pergi dari kaumnya dan kemudian cerita yang ajaibnya bagaimana kemudian kisah tentang orang yang seorang yang punya kekuasaan yang mengitari dunia bagian timur dan baratnya yaitu kisah Zulkarnain dan tentang ruh kemudian Ya, ketika ditanya eh, kata Rasulullah SAW Alaihi Wasallam kepada eh, orang tersebut ketika benanyanya Rasulullah SAW menjawab ukhbirukum ghadan amma sa'altum anhu walam yastathna ukhbirukum ghadan kata Rasulullah akan aku berikan akan aku kasih tahu besok amma sa'altum tentang apa yang kau tanyakan walam yu, walam yastasna dan Rasulullah SAW tidak beristisna tidak tidak mengucapkan kalimat insya Allah akhirnya apa yang terjadi terjadilah apa yang terjadi ya selama 15 hari setelah itu Jibril tidaklah turun membawa wahyu kepada Rasulullah SAW untuk menjawab pertanyaan mereka ya dan ini juga bukti bahwasanya Al-Quran bukanlah merupakan buat-buatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran buatan Rasulullah, kenapa harus nunggu 15 hari? Kenapa memang nggak langsung bisa jawab besoknya? Ya. Karena apa? Karena Rasulullah tidak mengetahuinya. Dari mana Rasulullah tahu? Zaman dulu belum ada uh, penelitian tentang kaum kaum sebelumnya ya. Kalau sekarang kita tinggal cari di Facebook mungkin, cari di Google, kemudian cari kisah Dulkornain, kisah Ashabul Kahfi. Zaman Rasulullah nggak ada googling gitu ya Rasulullah googling dulu begitu? Tidak. Rasulullah menunggu jawaban dari Jibril alaihissalam. Maka ini membuktikan Al-Quran bukanlah e, sesuatu yang dibuat-buat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibuat-buat, ya langsung aja dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya besoknya apa susahnya tinggal ngarang gitu ceritanya. Tapi tidaklah demikian. Akhirnya selama 15 hari tidaklah turun tentang wahyu tentang e, tiga hal yang ditanyakan oleh para kaum musyrikin Quraisy tersebut dan mereka tentunya bergembira dengan hal itu. Bagaimana Muhammad yang mengatakan besok sudah 15 hari. Ya la yahdisullahu lahu fi dzalika wahyan. Allah tidak menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ya'tihi Jibril alaihi salatu wassalam dan Jibril tidak datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, وعدنا Muhammad godan waliyam khamsa sangat lailatan. Ya, Muhammad menjanjikan kepada kita besok. Sekarang sudah hari ke belas, Sudah malam yang ke belas, Mana janjinya Muhammad? Ya. Sehingga hampirlah Rasulullah SAW pun bersedih dengan hal ini dan akhirnya pada hari yang ke belas turunlah Jibril alaihi salam membawa wahyu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka di antaranya yas'alunaka 'anil yas'alunaka 'anil Dzulqarnain an Dzulqarnain mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain wa yas'alunaka 'anir ruh yaitu mungkin terpisah dari surat uh, Al-Kahfi ya dan kemudian Allah turunkan juga cerita tentang Al-Kahfi Ashabul Kahfi sampai 15 hari dan Allah turunkan teguran bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya pada surat Al-Kahfi wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dalika ghadan illa ayyasha Allah dan janganlah engkau wahai Muhammad bahkan Rasulullah SAW ditegur. Maka kalau kita bersalah, ada orang yang menegur kita, tidak usah malu, tidak usah tengsin, tidak usah gengsi, tidak usah e, merasa tinggi. Rasulullah SAW pun ditegur. Ya wala taqulan nali syai'in ini fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Abasa wa tawalla. Berpaling, dia bermuka masam dan berpaling Ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Wahai para nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untukmu? Allah tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita berbuat salah, berbuat sebuah kekeliruan, ada sahabat kita yang menegur kita, alhamdulillah. Artinya menjauhkan kita dari terjerumus kepada kesalahan dan terjerumus kepada dosa. Bagaimanapun cara negurnya, kadang berbeda-beda cara orang. Ada yang lembut negurnya, menyenangkan di hati. Ada juga yang negurnya kasar, sambil gebrak-gebrak meja mungkin, sambil segala macam. Biarkan saja dengan berbagai macamnya. Yang penting substansinya kalau bahasa orang sekarang. Waduh. Yang penting substansinya, yang penting intinya dia menegur kita alhamdulillah. Kita terima dengan baik hati. Tapi kalau itu tidak salah ya sudah, kita cuekkan saja. Mudah-mudahan kita tidak terjumus kepada kesalahan tersebut. Nah, ini yang pertama. Kisah pertama. Ketika Rasulullah Alaihi Wasallam tidak mengucapkan insya Allah, maka telah turun ayat tersebut. Dan itulah yang menjadi teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Maka demikianlah pula kita. Kalau kita mengucapkan sesuatu besok ya, insya Allah besok. Tapi insya Allah jangan insya Allah Insya Allah yang beneran ya bukan insya Allah ala orang orang-orang yang salah ya jadi insya Allahnya justru ya insya Allah biar buru-buru cepat biar buru-buru pergi selesai nggak ketemu orangnya sudah selesai Nah besok urusan besok gitu. Nah kemudian kita yang kedua tentang insya Allah apabila kita e, membuka lembaran Al-Quran kita akan menemukan juga cerita e, di surat Al-Baqarah dan bahkan menjadi <clears throat> cerita yang menyebabkan nama ini nama surat disebut surat Al-Baqarah yaitu surat e, sapi betina. Ketika orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Musa alaihi salam mereka membunuh ada di antara mereka yang membunuh orang kemudian pembunuhan tersebut disembunyikan pelakunya mereka heran siapa yang melakukannya. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagaimana mereka bisa menemukan siapa yang membunuhnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah dan mereka dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa as agar mereka menyembelih sapi betina Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idqala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika Musa berkata kepada kaumnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa? Kemudian kata orang-orang Yahudi, atattakhizuna huzwa? Kamu main-main wahai Musa? Saya nanya kepada kamu siapa yang membunuh, malah kau suruh menyembelih sapi betina. Apa hubungannya sapi betina dengan forensik ini? Wah, kalau zaman sekarang forensik. Ya. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bermain-main. Kemudian apa kata mereka? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Innal baqarat eh, innahu yaqulu innaha baqarah. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana berdoalah kepada Robmu. Lihat bagaimana kurang ajarnya orang eh, orang-orang Bani Israel pada Musa alaihissalam. Udu'ulana robbak. Berdoalah kepada Tuhanmu wahai Musa. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan mereka juga. Kalau yang jelek-jelek itu kan biasanya anu kan. Kalau ada orang yang ini tuh tuh temen antum tuh gitu. Tapi padahal orang, orang yang jelek gitu nggak mau padahal teman kita juga gitu. Wah, itu temen antum sih gitu. Kurang ajarnya mereka. Udu'ulana rabbak. Doalah kepada Tuhanmu wahai Musa. Padahal Tuhan mereka juga. lana mahi. E, eh, jelaskan kepada kami bagaimana sapi betina itu. Kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka dan Allah Subhanahu wa taala membalas doa Musa qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun Nabi Musa mengatakan <clears throat> Sungguhnya sapi betina itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda Antara yang demikian Faf'alu matuk marun Kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian Kemudian apa yang dilakukan oleh eh, orang-orang e, Bani Israel Mereka masih ngeyel Qalu du'ulana rabbaka yubayyilana ma launuha Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu, jelaskan kepada kami apa warna sapi betina itu subhanallah kalau mereka menyembelih sudah menyembelih sapi betina selesai urusan yang tua yang enggak tua terlalu nggak terlalu muda yang sedang-sedang selesai urusan tapi mereka minta mencari warnanya bagaimana wahai Musa yang putih yang kuning yang merah kebo bule kebo eh, Bali kebo apa kebo apa ya kalau yang tukang kebo mungkin tahu Innahu yaqulu inna baqaratun safra'un faqi'u launuha tasurrun nadhirin. Kemudian Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah menjawabnya innahu yaqulu innaha baqaratun sapi betina safra'u launuha kuning warnanya tasurun nadirin yang seneng orang yang melihat kuningnya tersebut kuning kuning ning ya tidak ada cacat kuningnya subhanallah mereka menyembelihnya setelah itu tidak. Mereka mencari lagi, bertanya lagi masih. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma Berdoalah kepada Tuhanmu wahai Musa agar menjelaskan kepada kami gimana sapi betina itu. Innal baqara tasyabaha alaina. Sapi betina itu masih samar-samar bagi kami seperti apa? Ya. Wa inna insyaallah lamuhtadun. Dan kita insyaallah lamuhtadun dengan apa? Insya Allah lamuh tadun akan mendapatkan petunjuk. Maka barulah ketika yang ketiga mereka mengucapkan insya Allah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil harf Kata Nabi Musa AS itu sapi betina Sapi betina yang tidak dipakai untuk membajak sawah Tidak boleh dipakai untuk dipekerjakan oleh orang-orang Sapi betina yang Eh, eh, tidak dipakai kerja pokoknya. Cuma dipelihara saja subhanallah ya. Musallamatun la syiyata fiha qalu ana ji'ta bil haqqi fadabahuha, wa makadu yaf'alun. Dan kemudian barulah ketika mereka mengatakan insyaallah di terakhir pertanyaannya fadabahuha. Kemudian mereka menyembelihnya wa makadu yaf'alun. Hampir-hampir saja mereka tidak menyembelihnya. Maka barulah ketika mereka mengatakan insya Allah, maka mereka menyembelihnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diminta dipukulkan kepada jenazah tersebut oleh Nabi Musa alaihissalam dari bagian tulang sapi betina tersebut dipukulkan dan bangkitlah dengan izin Allah mayat yang sudah dibunuh tersebut. Kemudian mengatakan pembunuhnya adalah si fulan, kemudian mati lagi. Semuanya dengan izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang tidak bisa, tak ada yang tidak mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita yang kedua. Cerita yang ketiga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh uh, <clears throat> Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam sebuah hadis tentang makhluk yang disebut Ya'juj dan Ma'juj. Dua jenis makhluk ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan juga di surat Al-Kahfi di mana Dzulqarnain membuat tembok yang menjadi penghalang Ya'juj dan Ma'juj ini yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj ini sehingga dia tidak bisa keluar. Karena ketika keluar dia akan membawa kerusakan di muka bumi, kerusakan yang banyak. Dan dalam tembok tersebut mereka beranak pinak dan sampai sekarang masih ada. Kemudian Rasulullah SAW pernah menceritakan Inna ya'juj wa ma'juj Yahfiruna La yahfiranna sad Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini Mereka melakukan Menggali tembok yang Atau berusaha melubangi tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain fi kulli yaum setiap hari hatta idza kadu yarawna sya'atha sam sya'asyams sampai ketika mereka hampir-hampir melihat matahari hampir bolong itu tembok dan sinar matahari masuk kepada mereka qala allazi alaihim irji'u fasan fasatahfirunahu ghadan Kemudian mereka mengatakan, pemimpin mereka mengatakan sudah cukup, hari ini sudah cukup perjaannya Insya Allah kita akan lanjutkan nggak nggak pakai insya Allah ya fasanah firuhu godan kita akan kembali melubangi besok dan besok kita akan berhasil me melobanginya fayu'iduhullah ashadda makan ashadda makana kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan lubang tersebut dan justru lebih kuat dari sebelumnya dan begitu terus tiap harinya sampai sekarang mereka membuat lubang tersebut, mereka berusaha mencari lubang tersebut dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan lubang tersebut lebih kuat dari lubang sebelumnya. Kemudian hatta idza balaghat sampai ketika waktunya tiba wa aradallahu azza wa jalla ay nas dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj ini sehingga keluar kepada manusia hafaru hatta idza kadu yarawna sya'atsasam mereka akan menggali sampai ketika mereka melihat hampir mereka melihat cahaya matahari qala allazi alaihim irji'u fasatahfirunahu ghadan insyaallah taala wastathnu ya mereka mengatakan pemimpin mereka mengatakan ketika Allah hendak mengeluarkan ayat al ini irji'u kembali lagi fasatahfirunahu insya Allah Maka kita akan melobangi tembok ini besok tapi mereka mengucapkan pemimpin mereka mengucapkan insya insyaallah. Wastasnau dan mereka beristisna mengatakan insya insyaallah fayauduna ilaihi maka kemudian pada hari esoknya mereka kembali ke lobang yang sudah dibuat tadi wahwa kahayatihi hina tarokuhu. Dan lubang tersebut sebagaimana bentuknya ketika mereka meninggalkannya. Sudah tinggal sedikit lagi sudah keluar. firunahu. Kemudian mereka berhasil melubanginya dan menghancurkannya Wayah kerujun 'alan nas. Dan akhirnya mereka keluar ke tengah-tengah manusia dan itu terjadi pada akhir zaman nanti. Maka Yajud dan Ma'juj pun hatta Yajud dan Ma'juj bagaimana bisa terlubangi temboknya? ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada anggotanya kepada mereka untuk mengatakan insya Allah ketika mereka melobangi tembok tersebut dan ketika mereka mereka insya Allah maka berhasillah tembok tersebut dirubangi dan kisah-kisah lain yang terkait dengan insya Allah yang jangan jadikan insya Allah bukan sekedar pemanis bibir tapi jadikan ia untuk bisa menjadikan kita uh, apa namanya untuk menjadikan kita ya menjadi minta barokah dengan kata insya Allah ini agar janji kita segala macam yang hendak kita lakukan Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberikan pada waktu yang tepat. Apalagi cerita yang lain cerita Nabi Sulaiman Alaihissalam tentang kalimat insya Allah cerita Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam tentang kalimat insya Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Radio Muslim. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila wa amma ba'du. Ikhwati fillah wa ahibai rahimani wa rahimakumullah. Sebab dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lagi dengan sebuah tema insya Allah bukan sekadar pemanis bibir dan kita beralih ke cerita yang keempat cerita Nabi Sulaiman alaihi salam seorang nabi sekaligus seorang raja anaknya Nabi Daud alaihi salam yang beliau pernah ber, berkata dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan perkataan dan doa beliau Rabbi firli wahabli habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah ampuni aku dan berikanlah aku kerajaan yang tidak engkau berikan lagi kepada siapapun setelah aku. Subhanallah. Sebuah kerajaan yang sangat besar yang menjadi tentaranya bukan sekedar manusia, jenderal bintang 4, bintang 5, bukan. Bahkan jin menjadi tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Ifrit menjadi tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Bahkan burung menjadi tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan semua binatang dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan angin. Ya, wali Sulaiman rihan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Wali Sulaiman dan bagi Sulaiman ada angin yang dia bisa pergi dengan angin tersebut kemanapun dia mau ilal ardi kepada negeri yang kami berikan berkah pada negeri tersebut subhanallah ya kerajaan yang benar-benar tidak ada lagi yang bisa menandingi setelahnya ya sehebat-hebatnya komando sekarang tentara sekarang atau komandan sekarang dia masih harus memperhitungkan arah angin untuk bisa menembak biar tidak meleset dan lain sebagainya tapi Nabi Sulaiman menggerakkan angin. Ya. Subhanallah. Apa kisah Sulaiman tentang kalimat insya Allah <clears throat> dalam sebuah hadis yang dilakukan lima Muslim beliau menceritakan Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah Sulaiman dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang beliau mengatakan dan yang seperti ini hadis yang seperti ini ada sahabat yang bercerita tentang suatu hal yang tidak mungkin dia tahu maka statusnya dihukumi sebagai hadis yang maukuf kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Suatu cerita yang tidak mungkin dia tahu kecuali itu dia tahu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang ibadah. Ya. Maka itu pun tidak mungkin dia tahu kecuali dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka yang sepertinya di, dihukumi sebagai hadis yang maukuf. Qala Sulaiman bin Daud alaihi salam. Sulaiman bin Daud alaihi salam berkata, la tufanna lailata bi mi'ati imra'atin taridu kullu imra'atin ghulaman yuqatilu fi sabilillah subhanallah pada malam ini aku akan berputar kepada 100 orang wanita 100 orang istriku ya satu malam subhanallah kuat strong ya Nabi Sulaiman alaihissalam 100 malam 100 malam 100 istri dalam satu malam Talidu kulla gulaman yuqatilu fisabilillah yang nanti setiap satu orang istri tersebut akan melahirkan gulaman fisabilillah, seorang anak yang akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Faqala lahu al-malaku qul insyaallah. Maka orang-orang berkata kepadanya, temannya berkata kepadanya, katakan insyaallah wahai Sulaiman. Falam yakul dan Sulaiman tidak mengatakannya. Apa yang terjadi? Wanasia Sulaiman lupa mengatakan insyaallah. Fa'atafa bihinna. Fa'atafa bihinna, maka Sulaiman pun menggilir 100 istrinya pada satu satu malam. Ini bukan satu minggu, tapi satu satu malam. Subhanallah. Walam min minhunna illa mraatan nisfa insanin. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada di antara 100 istrinya tersebut yang melahirkan anak kecuali satu orang saja. Itu pun setengah manusia, artinya cacat. Yang keluar anak yang anak yang cacat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau insyaallah lam yahnas wa kana arja li hajatihi. Seandainya Sulaiman alaihi salam mengatakan insyaallah maka dia tidak akan gagal dalam usahanya tersebut wa kana hajatihi dan kalimat insya Allah tersebut arja hajatihi akan menjadi yang diharapkan pada apa yang dimaukan oleh Sulaiman alaihi salam maka kita bisa melihat dalam kisah ini bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam <clears throat> eh, lupa mengucapkan insya Allah dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki apa yang diberikan, apa yang direncanakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, maka jangan lupa mengatakan insya Allah dalam setiap perkara yang baik, apalagi eh, perkara tersebut perkara yang kita harapkan bisa kita lakukan. Kemudian contoh yang lainnya, cerita yang lainnya adalah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam dalam surat As-Saffat sebagaimana kita ketahui ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ibrahim melalui mimpi agar apa? Agar dia menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka fanzur madza tara dan Ibrahim sebagai seorang bapak sebagai seorang ayah yang bijaksana beliau minta pendapat dari Ismail alaihissalam tentang apa yang diwahyukan kepadanya ini kemudian apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam ya bunayya wahai anakku sayangku inni ara fil manami anni azbahuk sesungguhnya aku melihat pada mimpiku anni azbahu aku menyembelihmu fanzur madza tara maka lihatlah apa yang bagaimana pendapatmu wahai Ismail kemudian kata Ismail alaihi salam qala ya abati if'al ma tu'mar wahai bapakku if'al ma tu'mar kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu satajiduni insyaallah minas sabirin yang kau akan mendapati diriku insyaallah minas sabirin insyaallah termasuk orang-orang yang sabar ya <clears throat> beliau tidak mentazkiyah dirinya sendiri dengan mengatakan aku adalah orang yang sabar. Aku termasuk orang-orang yang orang-orang yang sabar. Maka terjadilah apa yang terjadi sebagaimana kita ketahui ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam uh, menjadikan Nabi Ismail alaihissalam hendak disembelih falamma aslama wa tallahu lil jabbin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin wahai Ibrahim sungguh engkau telah membenarkan mimpimu dan demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan inna hadza balaul mubin ini adalah ujian yang nyata bagi engkau wahai Ibrahim wafadainahu bidhibhin azim dan kami gantikan Sulaiman kami gantikan Ismail bidhibhin azim dengan sembelihan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan kibas dengan sebuah domba dari jannah dan jadilah itu merupakan syariat yang dikerjakan oleh kaum muslimin sampai saat ini yaitu syariat kurban. Maka insya Allahnya Nabi Ismail dengan kesabarannya dan dengan tawadunya Nabi Ismail alaihissalam menjadikan beliau salam dan bapaknya Nabi Ibrahim salam bisa melewati ujian yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada beliau salam Bandingkan dengan sebuah kisah Nabi Musa salam Bandingkan dengan sebuah Musa kisah Nabi Musa salam ketika Allah subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa salam untuk belajar kepada Khidir, kepada Khidir salam Ketika Khidir bertanya kepadanya berkata kepadanya inna kalan tastatiha ma'iyya sobro wahai Musa engkau tidak bisa sabar bersamaku engkau tidak bisa sabar belajar di padepokanku engkau tidak bisa sabar ya uh, untuk belajar bersamaku wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra kata Hidir bagaimana bisa sabar dengan sesuatu yang kau tidak punya pengalaman tentangnya subhanallah memang kadang-kadang kalau kita belum tahu itu kadang-kadang kita nggak bisa sabar tapi kalau udah tahu ya karena sudah tahu dan sudah pernah bisa melaksanakannya maka kita akan sabar untuk melaksanakannya. Kemudian apa kata Nabi Musa as? Qala satajiduni insyaallahu sabiran. Wahai Khidir, satajiduni insyaallahu sabiran. Bandingkan dengan ucapan Ismail alaihissalam, satajiduni insyaallah minas sabirin. Adapun ucapan Nabi Musa alaihissalam, satajiduni insyaallahu sabira. Engkau akan mendapatiku insyaallah adalah orang yang sabar tawaduknya kalah dengan tawaduknya Ismail alaihissalam. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan mendapatkanku insyaallah termasuk orang-orang yang yang sabar. Wala a'silaka amra kata Musa alaihissalam dan aku tidak akan melanggar perintahmu sedikit pun. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi Musa dan Khidir alaihissalam berjalan bersama kemudian Khidir alaihissalam kali pertama ya melubangi sebuah perahu yang telah membawa mereka menumpang di atas perahu tersebut dengan gratis kemudian malah dilubangi oleh Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam menegur Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam pun menegurnya alam akul innaka lan amang ma'iya sobro wahai Musa bukan aku katakan kepadamu engkau tak sabar akan bersamaku kemudian berjalan lagi kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam melihat Nabi Nabi Musa alaihissalam melihat Nabi Khidir alaihissalam membunuh tiba-tiba membunuh ya membunuh anak dan kata Nabi Musa alaihissalam memprotes Nabi Khidir alaihissalam aqatalta nafsan zaqiyatan bighairi nafsin wahai Khidir apakah engkau membunuh satu jiwa yang suci tanpa alasan yang dibenarkan kemudian kata Nabi Khidir alaihissalam Qala alam inna kalan tastati ama ya sabra wahai Musa bukan aku katakan kepadamu engkau tak bisa sabar belajar bersamaku. Berjalan lagi dan akhirnya mereka sampai di sebuah kampung, mereka lapar tentunya dan zaman itu tidak ada warung pecel lele, tidak ada warung lotek, warung gado-gado di pinggir jalan yang bisa mereka eh, hampiri ya. Jadi bagaimana caranya nyari makan? Jadi tamu di rumah orang kampung yang ada di situ. Tapi apa? Fa'abau ayyudayyifuhuma. Mereka enggan ayyudayyifuhuma menjadikan Nabi Musa dan Nabi Khidir sebagai sebagai tamu. Akhirnya lelahlah mereka berteduh di, di, di bawah sebuah di suatu tempat dan kemudian mereka melihat ada sebuah tembok yang hampir roboh. Dan kemudian tiba-tiba Khidir mengajak Nabi Musa AS untuk menegakkan tembok yang roboh tadi. Ya apa apa apaan ini orangnya pelit pelit orangnya pelit pelit kemudian ada tembok tiba-tiba kita kita dirikan mereka tidak mau berbaik dengan kita kalau begitu ini pun harus ada hitung hitungannya wahai Khidir kata Nabi Musa alaihissalam alaihi ajro Kalau engkau mau wahai Khidir, engkau bisa mengambil upah dari mereka atas uh, engkau mendirikan tembok tersebut. Ada hitung-hitungannya wah Hidir, mereka pun pelit dengan kita, kita pun hitung-hitungan dengan dengan mereka. Kemudian Hidir alaihissalam, "Hadza firaqum baini wa bainak wa Ini adalah perpisahan antara engkau dan aku wahai Musa dan kemudian Hidir menyebutkan takwil atau tafsiran dari semua yang sudah dilakukannya bahwa pohon eh, kapal yang dilubangi tersebut karena di sana ada pasukan gerombolan penyamun yang akan mengambil semua perahu yang bagus maka dilobangi agar perahu ini tidak jadi di, diambil. Adapun anak yang dibunuh bapaknya adalah orang tuanya adalah orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengganti anak ini dengan anak yang lain karena anak ini kedepannya bisa membawa keburukan, menyeret bapaknya kepada kezaliman dan kekufuran. Akhirnya Allah menghendaki agar anak ini tetap baik, tidak menyeret bapaknya kepada kezaliman dan kekufuran dan bapaknya pun tetap baik. Allah Allah mengendaki Khidir membunuh anak ini agar kemudian Allah menggantikan anak ini dengan anak yang lainnya. Kemudian yang ketiga eh, mengenai tembok yang dibangun oleh Khidir, maka dia mengatakan di bawahnya ada harta pusaka milik dua orang anak yatim. Bapaknya orang yang baik. Kalau harta kalau tembok itu roboh, kemudian harta pusaka yang ada di bawah tersebut terkuak, dengan kepelitan dan kerakusan penduduk tadi, niscaya dia akan mengambil harta mereka. Padahal orang tuanya adalah orang yang baik. Sehingga anak ini bisa terlantar, anak yatim ini bisa tidak terpelihara. Maka kemudian Khidir alaihissalam dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala hendak menegakkan tembok ini agar tidak roboh dan tetap tersimpan hartanya dengan baik sehingga ketika kedua anak yatim ini besar dia bisa menggalinya sendiri dan memanfaatkan harta tersebut dengan baik. Itu takwil dari apa yang dilakukan Nabi Khidir alaihi salam. Maka kita melihat di sini selain kalimat insya Allah maka pun harus disertai dengan sebenar-benarnya e, keyakinan bahwa hal tersebut memang kita menghendaki kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang kekuatan bagi kita untuk kita pasti menepati janji kita, pasti melakukan apa yang kita bisa lakukan besok walaupun besok sudah ada janji mungkin besok kita tidak bisa melakukannya mungkin besok kita sakit mungkin besok kita pergi mungkin besok kita kelupaan dan lain sebagainya maka dengan ketawaduan sebagaimana Nabi Ismail insya insyaallah minas sabirin insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar maka dengan mengucapkan insyaallah disertai dengan ketawaduan yang bukan hanya sekedar pemanis bibir maka semoga Allah Subhanahu wa taala menghendaki semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dengan segala janji kita dan bisa menjadikan kita menepati janji, menepati uh, hutang, menepati sesuatu yang kita buat kepada uh, siapapun juga, ya. Dan sehingga eh, kita tidak luput dari hal tersebut. Demikian. Namun ada manfaatnya. Insya Allah kita nanti akan lanjutkan setelah jeda mungkin dengan tanya jawab apabila ada yang bisa kita jawab kita jawab. Kalau tidak Eh, kita akan tanyakan kepada sosok lain insyaallah. Baik. Dan terima kasih Baiklah sahabat muslim pendengar radio muslim dan pendengar radio majas dimanapun anda berada Kita masuk pada sesi tanya jawab Dan untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari pendengar radio muslim uh, Beliau bertanya Ustaz Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, apakah orang yang berkata insya Allah dalam sebuah janji kemudian dia tidak menepatinya dalam waktu yang disepakati, apakah dia termasuk orang yang berdusta Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, eh perkara dosanya apabila memang ada udur yang bisa diterima secara syar'i, mungkin dia sakit dan lain sebagainya, maka tidak bisa pula kita katakan dia sudah berdusta. Ya, misalnya buat janji besok insya Allah, tapi ternyata besoknya insya Allah sakit. Tapi tentunya e, orang yang buat janji ini seharusnya memberikan informasi kepada kawannya, Afwan, mohon maaf, besok saya tidak bisa, e, tidak jadi untuk bisa datang ke sana misalnya, karena hari ini kondisi tidak ada badan dan lain sebagainya. Maka tidaklah bisa dikatakan berdusta, ya e, apabila udurnya memang benar-benar bisa diterima secara syar'i. Tapi kalau kalau sakitnya pun ngebohong, itu yang dikatakan berdusta. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Agus di Kulon Progo yaitu dari pendengar radio Muslim Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati atau pikiran kita tanpa mengucapkan itu juga termasuk berzikir Ustaz. Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Ya, uh, untuk berzikir hendaknya diucapkan dengan lisan sebagaimana kalau mungkin kita baca Quran ya uh, diucapkan dengan dengan lisan kita. Ya kita ucapkan dengan lisan kita kecuali apabila pada posisi-posisi kita Eh, tidak bisa mengucapkan lisan misalnya sedang ada di kamar mandi misalnya ya maka itu pun bisa disebut sebagai zikir ketika kita ucapkan di hati kita tapi al afdal apalagi mungkin terutama Al-Qur'an yang dibaca maka dibaca disebut dibaca adalah dengan ketika lisan dan bibir kita bergerak bukan sekedar uh, membaca atau mengucapkan atau menginikan di dalam hati ya tapi ketika lisan dan bibir kita bergerak dan itulah yang menurut Syekh bin Bas di antara fatwa beliau e, bagaimana ketika seseorang melihat mushaf Al-Qur'an kemudian membacanya tapi dalam hati dia tidak menggerakkan kedua e, bibirnya maka kata Syekh bin Bas adapun yang berpahala adalah yang dibaca bergerak bibirnya yaitu dilafatkan walaupun tidak terdengar misalnya lirih demikian tapi e, tidak masalah yang penting dia menggerakkan atau melafalkan dengan kedua bibirnya ya. Terima kasih atas jawaban Ustaz. Jazakallahu khairan. Baiklah untuk pertanyaan selanjutnya yaitu datangnya dari pendengar radio Majas Bantul Yogyakarta yaitu ada dari Abdullah di Wirokerten. Beliau bertanya, "Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Sering kali orang berucap insya Allah dengan anggapan kalau tidak terlaksana tidak mengapa, dalam artian tidak berdosa. Benarkah anggapan seperti ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nah, terlaksana dan tidaknya sesuatu ya uh, adalah memang semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi meremehkan ucapan insya Allah kemudian dengan menjadikan insya Allah ini sebagai sesuatu untuk meremehkan janji kita, ini yang salah, ini yang tidak benar dan ini yang harus diluruskan. Ya. Maka e, terjadinya sebuah sesuatu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang kita besok bikin janjian, besok jam 10, jam 11 dan lain sebagainya, belum tentu kita bisa menempatinya benar. Tapi kita harus sekuat tenaga, sebisa kita ketika itu janji kita sudah harus bisa berkomitmen untuk menjalankannya. Ya, maka ketika kita menyebut insya Allah, tapi kemudian dengan tujuan untuk meremehkan janji tersebut, tidak tegas dengan janji tersebut, maka ini yang salah. Ini yang perlu di luruskan. Insya Allah adalah kalimat agar uh, Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam kisah yang kita sebutkan tadi agar Allah membantu kita untuk uh, justru agar kalimat agar Allah membantu kita untuk menunaikan janji kita, bukan agar kita meremehkan kadar janji kita dari yang janji kepada yang tidak janji. Kalau gitu sekalian nggak usah dibikin janji yang ini, ya. Ya besok saya datang jam 10 kira-kira, tapi kalau enggak mudah-mudahan bisa datang ya kalau enggak ya jangan ditunggu misalnya seperti itu. Sehingga orang pun tidak benar-benar menunggu dia karena saya ada acara lain dan sebagainya misalnya. Sampaikan saja. Jangan sampai kita e, meremehkan janji kita dengan ucapan insya Allah sehingga menyebabkan kita berpandangan dan orang berpandangan insya Allah itu ya yang tadinya wajib dipenuhi jadi sunnah dipenuhi gitu tidak tidaklah demikian kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya yang semoga dapat dipahami oleh Abdullah di Wirkorten. Dan untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pendengar radio Majas yaitu berkaitan dengan kisah Ya'juz dan Makjus tadi saat. Eh, apakah Ya'juz dan Makjus itu termasuk dari keturunan anak Adam ataukah makhluk selain manusia? Silahkan Ustaz. Iya, nah. Yang paling rajih, yang paling benar pendapatnya adalah Ya'juj dan Ma'juj merupakan keturunan anak Adam. Di antara keturunan anak anak Adam ya. Masih manusia sebagaimana keturunan anak Adam. Dia bukan makhluk lain di luar uh, keturunan anak anak Adam ya. Sehingga uh, dia seperti manusia yang lain akan tetapi punya sifat yang beringas yang nanti akan keluar pada akhir zaman sebagaimana dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia akan banyak sekali jumlahnya keluar dan akan e, memusnahkan bangsa-bangsa yang ada di, di dunia ini kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya yang nanti mudah-mudahan ada waktu kita akan bahas bagaimana e, kisah di akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj turunnya Nabi Isa alaihissalam ya datangnya Dajjal turunnya Isa al-Masih dan lain sebagainya. Ala kulihal dia adalah Nabi uh, afwan dia adalah turunan dari Nabi Adam alaihissalam. Masih turun dari Nabi Adam alaihissalam. Nah. Ya, untuk pertanyaan terakhir mungkin dari pada pada kesempatan pagi hari ini yaitu dari pendengar radio Muslim uh, dari Bapak Ferdi yaitu. Beliau bertanya, "Ustaz, apa yang harus saya lakukan jika istri saya sangat membenci kedua orang tua saya?" hanya masalah kecil dan istri saya masih sakit hati. Saya sudah menasehati istri saya tetapi tidak ada perubahan dan sulit untuk menjadi wanita soleha. Mohon sarannya Ustaz. Terima kasih. Gimana gimana? Dilangin coba. Gini saat beliau bertanya, apa yang harus saya lakukan jika istri saya sangat membenci kedua orang tua saya hanya masalah kecil dan istri saya masih sakit hati? Saya sudah menasehati istri saya tetapi tidak ada perubahan dan sulit untuk menjadi wanita solehah. Mohon sarannya Ustaz, silakan. Ya, mungkin nanti lebih tepatnya bisa tanyakan kepada uh, siapa ya, Ustaz yang mungkin bisa lebih salat Salam dan sebagainya mungkin. Tapi ala hal yang perlu antum lakukan yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membuka hati istri antum ya agar bisa uh, berbuat baik kepada kedua orang tua antum ya dan kemudian yang kedua tetaplah antum memberikan atau e, memenuhi kewajiban terhadap keduanya sebagai anak kepada kedua orang tua antum dan itu yang lebih antum tekankan dan kepada istri antum jangan sampai antum pun juga menjadi perasaan membenci istri antum ya dan e, berikanlah pengertian dan lain sebagainya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala Eh, wa idza wa islah yuwaffiqillahu bainahuma ya terkait dengan hak atau hubungan muamalah antara manusia yang saling bertempur, saling punya permusuhan wa dan islah yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya mau islah dari hatinya, yuwaffiqillahu bainahuma. Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Asal apa? yuri dan islah. Asal keduanya menginginkan kebaikan masing-masing. Maka e, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saran yang bisa saya berikan saran ya dan tunaikan kewajiban kepada keduanya kepada istri dan tunaikan kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua dan tunaikan kewajiban antum sebagai anak kepada kedua orang tuanya detailnya mungkin nanti bisa ditanyakan kepada sosok lain yang lebih uh, pas nanti insyaallah Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Baiklah sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun anda berada telah kita dengarkan bersama kajian yang disampaikan oleh Ustadz Amrullah Kadinta ST Ta'ala